Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alihi Kita menuliskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Mutahharah. Ya, di bab yang terakhir babul haid. Dan nanti insyaallah sebentar lagi akan masuk ya kita musalah. Semoga pada pertemuan taklimat oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang jadi ya ini tentang e, orang-orang uh, yang terkena istihadah. Ya, istihadah dan haid lain. Kemudian juga disebutkan yang telah kita sebutkan ciri-ciri haid, demikian juga istihadah. Orang yang istihadah tetap dia sholat, demikian juga tetap dia berpuasa. Ya demikian. Demikian juga kalau dalam keadaan haid istrinya untuk tidak didatangi. Dan kita sebutkan perinciannya. Kemudian juga apabila dia mendatangi istrinya ketika haid, ya sengaja termasuk dosa besar. Tetapi hadis menunjukkan kafarohnya dengan membayar satu dinar ataupun di, e, setengah dinar, satu juta atau e, setengah juta maka doa Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya hadis yang ke sembilan di bab ini dan itu hadis yang ke-124. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Di sini ada sebutan alaih. Kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum?" Ya tidakkah apabila perempuan itu haid tidak sholat dan tidak puasa? Ya demikian. Disebutkan oleh Al Imam Sunani Ta'ala Fi hadis tawil di hadis yang panjang di sini muttafaqun alih. Sunan menajar Hajar muttafaqun hadis Bukhari dan Muslim fi hadis tawil dalam hadis yang panjang. Tamamu oleh al-Imam As-Sunani taala kesempurnaannya yang sempurnanya adalah secara lengkapnya Padahal kami nuksoni dini. Yang demikian itu dari kurangnya agamanya perempuan. Ya demikian. Tapi kami bertanya waktu itu ya, untuk apa? Untuk untuk menunjukkan memang demikianlah keadaan perempuan. Ya, bahwa mereka ini kurang agamanya. Kenapa? Karena ketika haid tidak sholat. Ya demikian juga tidak puasa. Ini menunjukkan kurang agama yang itu. Berbeda dengan laki-laki. Dan itu memang sifat asal dari perempuan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang memang Allah menjadikan padanya. Jadi agamanya kurang. Demikian juga nukson akliyah. Akalnya juga kurang. Kenapa? Karena saksi persaksian e, dua orang perempuan itu seperti persaksian satu orang laki-laki. Ya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Farajulun wa mar'atan. Satu orang dan dua orang perempuan. Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Atau rojulani dua orang laki-laki. Ya, dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ya, demikian. Jadi ini menunjukkan kurangnya agama perempuan. Sehingga Nabi mengatakan, "Alaisa idza hadatil mar'atu Ya tidakkah apabila perempuan itu dia haid, tidak sholat dan tidak puasa. Inilah namanya apa? Itulah yang namanya kurangnya agama mereka. Nah, demikian. Jadi Nabi meyakinkan ketika Nabi menyebutkan bahwa e, perempuan itu ag, ini agamanya kurang, Nabi menyebutkan bukankah ketika dia itu haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Nah, demikian. Sebenarnya Imam Nawawi taala <clears throat> tentang masalah ini. Iya. Sungkan di syarah muhadzab ya tentang permasalahan apa ijma ya, larangan ya nanti akan disebutkan tentang masalah tawa. ya disebutkan di sini oleh Ibnu Mundir taala di Ausat ajma'ul ilmi la ikhtilaf bainahum ya sepakat ulama ilmi tidak ada perselisihan di antara mereka ala isqati fardhi shalah atas jatuhnya kewajiban sholat anil haid dari perempuan yang haid di ayami haidiyah di hari-hari haid dia tujuh hari enam hari dia tidak sholat demikian juga tidak puasa ya demikian kemudian juga disebutkan di situ ada hadis Muadzah bin Muadzah al Adawiyah masyhur itu ada di Umdatul Ahkam hadis Bukhari Muslim anak salat Aisyah sungguhnya beliau ini seorang tabi'iyah bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha ma balu haid taqdi saum ma balu haid kenapa seorang yang haid maka dia mengkodok puasa. Wala takdi sholat dan tidak mengganti sholat. Bertanya tabi ini, ya tabi ya ini perempuan tabi ini. Kenapa wahai Aisyah? Perempuan yang haid itu dia mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat. Fakolat maka Aisyah pun mengatakan, aharuriyati anti. Ya, riwayat yang lain demikian. Apa kau haruriyah? Haruriyati anti. Apa engkau seorang haruriyah? Haruriyah, haruriyah itu adalah apa? Perempuan mempunyai pemikiran khawarij. Ya. Dijuluki Haruriyah karena waktu itu berperang dengan para sahabat ya dan para tabi dan sahabat waktu itu di tempat namanya Harurah. Sehingga dijuluki Haruriyah. Mempunyai pemikiran memberontak. Ini apa seorang perempuan Haruriyah punya pemahaman Khawarij? Qultu laisat bi Haruriyah. Aku bukan seorang perempuan Haruriyah. Walakin ini as'al, sungai aku benar-benar bertanya. Qalat maka berkata Aisyah, "Qad kana yusibuna dzalik." Dulu kami tertimpa demikian itu ma'a Rasulullah bersama dengan Rasulullah Fa numaru bi qada'i shaum, kami diperintahkan untuk membayar puasa, wala numar bi qada'i shalah dan tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Disebutkan orang Haruriyah, orang kuaris ini mengganti salat. Ya, sehingga Aisyah mengatakan demikian, ini menunjukkan gulunya mereka. Sampai Nabi mengatakan, ya, tahkiruna salatakum ma salatihim. Kalian itu Kalian wahai para sahabat itu meremehkan sholat kalian kalau dilihat dengan sholat sholat mereka itu. Puasa kalian dengan puasa mereka. Tapi mereka yang berguna minadin kama yang berkusa minaromiyah. Keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ini bukan sekedar melenceng, enggak tembus sampai. Ya kalau mengartikan yang luput dari sasaran enggak, dia masuk ke sasaran dan lepas. Lepas dari sasaran itu. Karena apa? Gulu, sifat gulu. Ya ini semua menunjukkan bahwa perempuan yang dia itu dalam badan haid maka tidak sholat dan tidak puasa. <clears throat> Kemudian disebutkan ya, tentang hadis ini masalah ini. Apabila perempuan haid, ya, idah hadatil mar'ah, apabila perempuan dia itu haid setelah masuknya waktu sholat. Yang namanya seorang suci. Ya, kemudian ketika waktu duhur, ya, dia datang haid. Paham? Ya. Dan waktu itu dia belum sempat untuk kemudian apa? Sholat. Dia mungkin lagi ada keperluan sehingga apa? Mengulur sholatnya itu karena dia tidak wajib sholat berjamaah sampai jam 2 siang bapak Dan itu masih waktu sholatnya. Bagaimana ini? Ketika itu kemudian datang haid. Disebutkan ya tidak perlu dia melakukan sholat karena sudah haid. Dan la kotor tidak mengkotor. Paham? Jadi kalau dia kemudian haid, datang haidnya jam 2 Padahal dia mungkin mengulur sholat duhurnya itu Apakah dia wajib mengganti? Karena mungkin tadi mungkin e, tasahul bermudah-mudah sehingga ketika jam 2 datang haid. Nah, jawabannya tidak, tidak ada qada. Ya demikian. <clears throat> Dan tidak termasuk orang yang bermaksiat. Ya, walaupun sebenarnya mengatakan untuk menggantinya, tapi yang benar adalah tidak. Ya. Di sebuah ucapan ya Syabi Nakhai, demikian juga bahkan Imam Ahmad alih al untuk dia mengganti sholatnya itu setelah nanti suci mengganti sholat yang tadi yang yang dia bermudah-mudah tadi. Atau yang mungkin karena ada kesibukan dia mengakhirkan. Tapi kesimpulannya tidak, dia tidak mengkodok. Selesai. Kemudian disebutkan <clears throat> apabila seseorang suci, ya paham. Jadi dia suci tetapi di waktu yang tidak mungkin lagi sholat. Ya dia suci, dia haid ya. Kemudian sucinya, umpamanya waktu sholat maghrib jam setengah enam. Dia suci jam lima lebih seperempat. Sebenarnya dia kan untuk sholat, tapi kan dia ada mandi dulu, nggak mungkin dia langsung apa? Nggak mungkin dia langsung sholat nggak boleh, mandi dulu. Dia sudah berpikir kalau aku mandi mesti nggak nyampe, belum nyampe untuk kemudian melakukan sholat asar. Maka dikatakan ya adalah la talsimuhatil sholat, tidak wajib bagi dia. Kalau dia mampu ya kemudian segera mandi kemudian sholat asar kan walaupun mungkin lima menit lagi sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau sudah uh, dia pikir memang nggak bisa, nggak bisa ini tinggal dua menit lagi, kemudian nanti akan masuk maghrib, ya tidak wajib untuk melakukan sholat tersebut. Kemudian ini permasalahan yang <clears throat> kadang muncul, ya kita hanya berhati-hati. Dia haid, kemudian suci jam 5, paham? Atau suci jam 3 atau setengah 4, setengah 4. Maka di sini dia kan sholat asar jelas, mandi sholat asar. Sholat duhurnya sholat enggak? Maka di sini jadi perselisihan di antara para ulama. Ya. Ya disebutkan di sini pendapat yakni Abu Hanifah demikian juga lainnya kalau dia suci di waktu seperti ini lain alaihi sholat zuhur, tidak wajib sholat zuhur. Ya, demikian. Sebagian berpendapat <clears throat> Mujahid, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan itu kalau jumhur, paham? Bisa ditulis ini permasalahan ini. Anha sholat zuhur wal asr. Dia hendaknya sholat zuhur dan asar. Jadi perempuan kalau dia suci jam 4 sore, maka dia mandi kan? Sholat asar jelas. Duhur sholat enggak? Kalau menurut jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad tiga ini. Melawan satu dari Abu Hanifah. Ya, maka dikatakan jumhur. Untuk sholat duhur juga. Sebagaimana kita kalau safar. Safar kan kita boleh melakukan sholat duhur dan asar di waktu asar, jam 4 sore. Kita menjamak, jamak takfir. Atau e, di perjalanan kita e, menjamak di waktu asar. Duhur dilakukan kan itu, duhur dan asar. Demikian juga di sini. Walaupun tidak ada dalil yang yang jelas dalam permasalahan ini. Ya walaupun mengatakan ya yang rojih itu apa tidak wajib kecuali sholat apa sholat asar saja. Karena sholat waktu dulu sudah habis kan. Tapi kalau ingin berhati-hati ya wa ahmad antus sholat sholatan ini yang lebih berhati-hati untuk sholat keduanya itu. Jadi kalau haid kemudian suci jam 4 ya sholat duhur dan asar. Ya itu. Itu untuk berhati-hati. Walaupun sebenarnya sudah habis waktu sholat sholat duhur ya. demikian. Bola anak. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian juga Imam Ahmad, Imam Sebagaimana apa? Seorang yang sedia itu safar. Ya, safar boleh kita melakukan sholat duhur dan asar di waktu asar. Berikutnya <clears throat> hadis nomor 10 di bab ini yaitu hadis yang ke-125. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha ya, qalat belum mengatakan. Ini juga hadis Bukhari dan Muslim. Lama jina sarifah itu ketika kami datang ini ketika apa haji Wadah Nabi melakukan haji Wadah haji perpisahan ya kemudian tiga bulan berikutnya Nabi meninggal ketika kami sampai di Sarif disebutkan oleh Imam Sunani ya Sarif itu dengan Sin yang di fathah, ra'in kasrah. Ismun mahal. Suat, nama suatu tempat yang tidak bisa ditanwin, ya, mamnu bin Karena ilahnya adalah alamiah wa ta'nis ini dipelajari di ilmu nahu. Wa mahal baina Makkah wa Madinah. Itu suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Ya itu. Ini ketika kami sampai di tempat namanya Sarif, itu aku haid. Sudah haji kalau sekarang ini kadang haji atau umrah ya eh, dia minum obat supaya tidak apa supaya tidak haid ada obatnya memang demikian juga ketika haji itu jadi perselisihan para ulama ya karena perempuan kalau kadang dia haid nanti rombongannya akan meninggalkan dia dan zaman zaman sekarang ini sulit sehingga diantara ulama mengatakan ya minum obat untuk supaya dia tidak haid ya walaupun tetap abdulnya jangan melakukan seperti itu kan demikian ya demikian juga dia waktu e, sana umpamanya umroh jatahnya di e, Mekah cuma tiga hari saja, lepas haid enam hari kan rugi. Ya, jadi makanya kadang terjadi e, perbedaan dalam masalah ini di antara para ulama. Maka di sini Aisyah menyebutkan ketika aku sampai di Sarif aku haid. Fakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, If Ali ma alul haj lakukanlah oleh engkau apa-apa yang orang haji melakukan. Semua kerjakan. Ghairu alla tatufi bil bait. Selain untuk engkau tidak tawaf di bait di Ka'bah. Hatta tadhuri sampai engkau dalam badan suci. Semuanya boleh kamu lakukan ya kecuali kamu tawaf. Ya, karena tawaf bukan seperti sholat. Mutawun Ali hadis Bukhari Muslim fi hadis tawil. Ya, di dalam hadis yang yang panjang. <clears throat> Ini disebutkan yaitu oleh Imam Sunani fi sifat haji haji sallallahu alaihi wasallam di hadis, hadis panjang yang menyebutkan tentang sifat atau tata cara ya, hajinya Nabi SAW. <clears throat> ya. Disebutkan oleh Imam Sunani, li'anna min syarti tawaf atau haroh. Karena sungguhnya di antara syarat seorang tawaf itu adalah kelabadan suci. Sedang orang yang lain tidak suci. Hadis disebutkan oleh Imam oleh Imam Nawawi taala wa kata jemaah dan ini telah sepakat ulama para ulama ala tahrimi tawaf al haid. Haramnya tawaf bagi orang yang haid. Wanufasa perempuan yang nifas yang habis melahirkan. Wajuan annahu la yasih min hatwaf mafrud wala tatawu. Tidak sah. Kalau dilakukan tidak sah. Tawaf baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wajma'u anal haid wa fasa la tumna fi min manasikil haji. Dan sepakat juga para ulama tidak dihalangi, tidak dilarang perempuan yang haid ya ataupun nifas untuk melakukan semua manasik haji illa tawaf kecuali tawaf. Ya demikian. Demikian juga dua rakaat sholat selesai tawaf. Ya demikian. Ini jelas dalam permasalahan ini. Sampai demikian. Assalamualaikum warahmatullahi demikian.